Orang-orang yang kokoh dan dalam atau mendalam dalam keilmuannya. Dan sungguh ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah berpegang kepada dalil-dalil mutasyabih akan bisa menjadi faktor yang teramat besar menjerumuskan seseorang ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Hanya mengambil bagian atau satu sisi bagian dari dalil tanpa mengambil bagian yang lainnya. Sebagaimana yang menimpa kaum khawarij, kaum teroris, mengambil ayat-ayat dan dalil-dalil hadis yang sifatnya ancaman namun berpaling dan tidak mau menoleh dalil-dalil yang di sana disebutkan janji-janji di sisi yang terbalik kaum murjiah yang memegang kuat dalil-dalil yang sifatnya janji dan harapan. Tapi mereka berpaling dan meninggalkan dalil-dalil yang mengandung ancaman. Begitu pula semua kelompok-kelompok menyimpang yang keluar dari jalannya ahlus sunnah. Itu semua terjadi disebabkan mereka mengambil yang mutasyabih dari Al-Quran atau jika tidak maka mereka adalah orang-orang yang memang lebih mengutamakan dan mengedepankan hawa nafsunya Allah sesatkan mereka di atas ilmu yang ada pada dirinya nas'alullah salamah wal afiyah Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan membaca dalam kajian kita kali ini hadis yang ke-81 Berkata Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi thumma qala hadha sabilullah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Rawahu Ahmadu wad-Darimiyu wan-Nasa'iyu rahimahumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Lalu beliau menggaris banyak garis di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan beliau berkata, ini adalah jalan-jalan. Pada setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dan beliau membaca firman Allah yang tadi sudah kita baca yang artinya dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak niscaya ia akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penjelasan hadis ini adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini sama seperti hadis yang sudah berlalu. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Persis. di mana disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menafsirkan ayat ini. Ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia. Wala tattabi'u as-subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Disebutkan dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak. As-subul adalah bentuk banyak dari kata sabilun. Mufradnya tunggalnya itu sabilun. Jamaknya subul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menafsirkannya dengan menyebutkan sebuah permisalan yang menjelaskannya, yang memperjelasnya, yaitu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis lurus di tanah. Garis lurus, seret. Tidak ada kebengkokan dari garis itu. Bukan garis bengkok, bukan garis yang ada persimpangan jalan di sana, ada tikungan. Nah, tapi lurus Lalu beliau menggaris begitu banyak garis yang lain di sisi garis lurus tersebut. Kasih bengkok ke yang di bagian kanan kasih garis-garis yang menyimpang, yang menyeleweng. Yang bengkok. Demikian pula di sebelah kirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata tentang jalan yang lurus tadi, Beliau katakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Jalan yang lurus. Namun beliau berkata tentang jalan-jalan yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri tadi, wahadhihi subul ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi di mana pada setiap jalan itu, persimpangan jalan itu, ada syaitan di setiap jalannya yang mengajak kepadanya. Ayo mari wahai hamba Allah, kemarilah, kesinilah. Mereka menggodanya agar ia keluar dari rel yang lurus tadi, dari jalan yang lurus tadi. Ketika dipanggil dia menengok masuk ke sana. Yang itu semua adalah al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan manusia. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam madhab-madhab yang rusak. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sekte-sekte yang batil. Keyakinan-keyakinan yang rusak. Ucapan-ucapan yang dusta mengatasnamakan agama Allahu Jalla Ala itu semua adalah subul. Jalan-jalan yang menyimpang. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Sementara as-subul, jalan-jalan menyimpang, sungguh sangat banyak karena hawa nafsu, ucapan-ucapan manusia sangat banyak. Di mana ketika manusia mengikuti ucapan mereka, maka ia akan tersesat. Namun barang siapa mengikuti jalan Allah, ia akan mendapatkan petunjuk tanpa ada kerancuan. Ia tidak akan berada dalam kebingungan, bahkan tidak dalam kebimbangan. Karena dia tidak punya jalan selain satu jalan saja. Orang kalau berjalan hanya di garis di jalan yang lurus, mau cari sesuatu, cari alamat, cari tempat tujuan, sudah jalan Pak lurus, gak ada belokan apapun ketemu nanti di ujung jalan ini. Dia tidak kebingungan, dia tidak bimbang, tidak ragu. Tapi begitu ada persimpangan jalan, di sana ada tikungan, di situ ada belokan, terus meliuk-liuk. Orang serba bingung dan bimbang mana sebenarnya. Baru melewati dua tikungan sudah bingung. Apalagi sekian puluh tikungan. Sehingga barakallahu fikum. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, dia akan merasa tenang. Namun barang siapa yang ingin berjalan pada sekian banyak jalan, pengen nyoba yang itu, pengen nyoba yang ini, dia tidak tahu manakah jalan yang benar yang harus dia tempuh. Apalagi jalannya mirip-mirip semua. Semua mengatakan sayalah yang benar. Kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang mengaku punya hubungan mesra dengan Laila. Walaila la tuqiru lahum bidzat. Tapi Laila tidak kenal, tidak mengaku kalau dia punya hubungan dengan dia. Fa Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allahu Jalla wa'ala Orang ketika berjalan dan ingin menempuh begitu banyak jalan, dia akan kebingungan, rancu, akan terombang-ambing dia dalam menempuh jalan tersebut. Subhanallah, termasuk di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, Allah menjadikan jalan kebenaran itu hanya satu. tidak berbilang, tidak berjumlah. Hanya satu. Allah katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Wala tattabi'u as-subul jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Maka kata Syekh Famanin harafa anis sirati halaka fi hadhihi subul wa turuq al-mali'ah bil maqalat wal madahib wal matahat. Barang siapa menyeleweng dan menyimpang dari jalan tersebut dia akan binasa pada jalan-jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam statement-statement, mazhab-mazhab yang menyimpang dan kesimpang siuran. Maka demi mengusir dan menghilangkan berbagai macam penyimpangan tersebut, dan ini sebagai bentuk rahmat Allah bagi hambanya, Allah Jalla wa'ala menjadikan bagi mereka Al-Quran wa sunnah. Ada pedoman yang harus mereka pegang bila mendapatkan kerancuan, mendapatkan kesamaran. Mereka merujuk kepada keduanya.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 Pakai tanwin fi syai'in. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Na'asyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa berdoa kepada Allah. Meminta dituntun dan dibimbing di jalannya yang lurus, di jalan yang benar. Tentunya dengan cara terus istiqamah. Memegang teguh Al-Quran was sunnah. Jangan berpaling darinya. Jangan menjauh darinya, jangan tinggalkan ia. Baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, pegang dengan kuat, gigit dengan gigi geraham. Semoga gigitan kita terhadapnya hingga akhir hayat kita. Kau muslimin yang dimuliakan Allah, Kemudian yang berikutnya kita beranjak pada hadis yang ke-81 atau 82. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kana nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubuna min at-Taurati فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يومنون العنكبوت آية ayat 51 Rawahu al fi mu'jamihi wa ibnu Mardawai rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata beberapa orang dari sahabat Nabi mereka menulis dari Taurat pernah menulis dari Taurat lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka beliau berkata, sesungguhnya kedunguan yang paling dungu dan kesesatan yang paling sesat adalah satu kaum yang mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh nabi mereka lalu mereka berpaling kepada nabi dari selain nabi mereka dan kepada umat selain umat mereka Lalu Allah menurunkan ayat yang sudah kita baca tadi Al-Ankabut ayat 51. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Penjelasan hadis ini barakallahu fikum adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan terdapat larangan mengambil sesuatu dari Taurat ataupun Injil serta kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab yang terdahulu itu Taurat, Injil, Zabur ataupun apa saja itu sudah dihapus dengan Al-Qur'anul Karim. Sesuatu yang sudah dihapus tidak diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Tetapi yang diamalkan adalah yang menghapusnya. Syariat-syariat tadi syariat yang ada dalam Taurat, dalam Injil, Zabur itu berlaku bagi orang-orang sebelum kita dan sudah berakhir masa pensyariatannya, sudah kadaluarsa. Habis masa berlakunya. Syariat kita ini, syariat Islam, sebagai hakim pemutus, sebagai pengawas dan penguji, dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan Rasul. Yang wajib ditaati oleh seluruh makhluk dari kalangan jin maupun manusia. Dari kalangan, dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Dan dari semua penganut agama dan kepercayaan apa saja. Dan tidak boleh bagi siapa bagi siapapun mengatakan saya ingin berada di atas syariatnya Nabi Musa. Saya ingin memeluk agama Yahudi. Yang lain berkata, saya ingin berada di atas agamanya Al-Masih. Saya ingin tetap menjadi seorang Nasrani. Lah, tidak ada pilihan apapun selain Islam. Masanya sudah habis. Masanya sudah berlaku, tidak sudah tidak berlaku sudah kada luar sah, Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadih Demi zat yang jiwaku berada di tangannya demi Allah Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani kalau seandainya Musa masih hidup kata Rasulullah alaihi salatu wassalam maka tidak boleh bagi Musa kecuali harus mengikuti aku, mengikuti ajaran agamaku. Itu Nabiullah Musa. Lalu bagaimana dengan selain Nabi Musa? Bagaimana dengan orang-orang yang katanya hanya ingin mengikuti ajaran Nabi Musa? Oh Nabi Musa saja seandainya mendapati masa hidupnya Rasulullah tidak halal bagi beliau alaihi salam kecuali mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu juga Nabiullah Isa ketika nanti turun di akhir zaman, beliau tidak dalam posisi sebagai nabi terakhir, tapi beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara misi besar beliau adalah menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi dan tidak menerima kecuali Islam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengambil perjanjian dari para nabi dan rasul. Allah katakan, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi manakala aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah lalu datang kepada kalian seorang rasul yang dimaksud adalah Muhammad rasul di sini adalah Muhammad Allah lanjutkan musaddiqul lima ma'akum di mana Rasul itu membenarkan ajaran kalian la tu'minun nabihi hendaklah kalian beriman kepadanya wala tansurunnahu dan kalian harus benar-benar menolongnya qala aaqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri apakah kalian setuju dan menerima perjanjian denganku Qalu akrarna. Mereka berkata, kami setuju ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah dan aku bersama kalian menjadi saksi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengambil perjanjian dari para rasul. Bahwa bila rasul Muhammad diutus, hendaknya mereka mengikutinya. Lah kalau para rasul itu wajib atas mereka mengikuti Nabi kita Muhammad, maka sekali lagi bagaimana dengan selain mereka? Bagaimana dengan selain mereka? Maka di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan saat ini bahwa orang Yahudi itu berada di atas agama yang benar. Orang Nasrani itu berada di atas agama yang benar dan kaum muslimin berada di atas agama yang benar. Mereka saudara kita. Ini semua adalah agama-agama samawi. Perlu adanya dilakukan upaya wahdatul adyan, penyatuan agama. Dilakukan hiwar bainal adyan, dialog-dialog antar agama. Masing-masing dari agama itu, agama Yahudi, agama Nasrani, yang mereka inginkan adalah sampai kepada Allah. Dan bahwasanya masing-masing dari penganut agama tersebut mengikuti seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Ini tidak benar. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang diikuti dan berhak diikuti selain Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati. Tidak ada satu orang pun yang mendengar tentangku dari umat ini. Yahudiun wala Nasraniun. Baik itu dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih. Illa kana min ashabin nar lalu dia mati dan tidak beriman dengan ajaran agama yang aku bawa, kecuali dia tergolong dari penduduk neraka. Sehingga setelah diutusnya Rasulullah Muhammad, tidak pantas bagi agama apapun dan keyakinan apapun untuk dijadikan sebagai agama dan kepercayaan kecuali Islam dan syariat-syariat yang terdahulu itu sudah berakhir, sudah habis masanya. Tidak lagi dibolehkan untuk diamalkan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutsla 'alaihim." Yang disebutkan di dalam hadis tadi itu Al-Ankabut ayat 51. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Fal kitabul huwal qur'anu kafin. Maka Alkitab yaitu Al-Qur'an cukup. Tidak sepantasnya untuk pergi kepada Taurat dan Injil ataupun kepada Zabur. Sebagaimana tidak boleh untuk menoleh kepada selain Al-Quran dari kitab-kitab yang terdahulu li'annaha kutubun qadintahal amalu biha. Dia adalah kitab-kitab yang sudah berakhir masa untuk diamalkan. Sudah berakhir masanya. Falladhi anzalaha huwa jalla wa ala. Coba perhatikan kalimat penting ini luar biasa. Yang menurunkan kitab-kitab terdahulu itu Allah. Yang memberlakukannya Allah. Wa huwa anha al-amala biha dan dia pulalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghentikan dan mengakhirkan masa pengamalannya. Dan mengalihkan kepada Al-Quran. Ini ada gantinya. Sehingga tidak tersisa. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab apapun dan agama apapun selain Al-Quran dan selain Islam. Kemudian barakallahu fikum firman Allah pada lanjutan ayat tadi inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman kata Syekh Al Fauzan hafizahullah fa amma ladzi la yu'minu bihujjati anna jami'al الكتب sabiqati sahihah sahihatun wa annaha kullaha min indillah Adapun orang yang tidak beriman dengan alasan bahwa semua kitab-kitab terdahulu itu benar dan bahwa semuanya dari sisi Allah wa anna jami'al adyani baqiyatun wa lam tunsakh dan bahwasanya semua agama tetap berlaku dan tidak dihapus, fahuwa kafirun walaysa bimu'minin. Dia kafir bukan seorang mukmin. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah katakan liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman. Bagi kaum yang beriman. Ucapan-ucapan semisal ini tentang kitab-kitab terdahulu tadi, tentang agama-agama terdahulu tadi, terus mereka ulang-ulang, terus mereka dendang-dendangkan. Tidak boleh membuat kotak-kotak, mengkotak-kotakkan manusia. Orang Yahudi di, orang Yahudi itu di atas kebenaran, Nasrani di atas kebenaran. Mereka orang-orang yang beragama dengan agama yang benar. Maka tidak mengapa bertawun bersaudara, mengadakan muktamar-muktamar, seminar-seminar, penyatuan agama, dialog antar agama. Ini semua didendangkan, dijajakan, sebetulnya bertujuan untuk memalingkan muslimin dari agama mereka. Maka sepantasnya dan sewajibnya, sewajibnya bagi kaum muslimin untuk perhatian dan waspada dari makar dan tipu daya mereka waspada dari makar dan tipu daya mereka. Ikhwan Fidin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-83. Wa an Abdullah bin Thabit ibn al-Harith al-Ansari radhiyallahu anhu qala دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله تغيرا شديدا لم أرى مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه, عنه رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم rawahu Abdul Razak wa Ibnu Sa'ad wal Hakim fil Kuna. Artinya, dari Abdullah bin Sabit ibn al-Harith al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, Umar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buku, membawa kitab, padanya ada beberapa lembaran Taurat. Lalu beliau berkata, ini aku dapatkan bersama seorang ahli kitab. Aku tunjukkan kepada engkau wahai Rasulullah. Ingin aku tunjukkan kepadamu ya Rasul. Maka berubahlah wajah Rasulullah dengan perubahan yang sangat. Yang belum pernah aku melihat sebelum itu semisal saat ini. Maka berkata Abdullah bin Al-Haris kepada Umar, Tidakkah engkau melihat wajah Rasulullah? Lalu Umar berkata, kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka cerialah wajah Rasulullah. Dan beliau berkata, kalau seandainya Musa turun, lalu kalian mengikutinya dan kalian meninggalkanku, niscaya kalian sesat. Aku adalah bagian kalian dari para nabi dan kalian bagianku dari umat-umat yang ada. Diriwayatkan Abdul Razak, Ibnu Sa'ad dan Hakim dalam Al-Kuna rahimahumullahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan Hadis ini di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Umar tatkala beliau melihat bersama Umar ada sesuatu dari kitab-kitab terdahulu tampak pada wajah Rasulullah pengingkaran yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan kepada Umar bahwa beliau telah berbuat salah dan membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata Syekh fahadha fihi dalilun. Di sini terdapat dalil ayuban ala annahu la yajuzu lanal udulu anil Qur'an ilal kutubis sabiqati. Tidak boleh untuk kita, tidak boleh bagi kita berpaling dari Al-Qur'an kemudian mengambil kitab-kitab yang terdahulu. Li'annaha kutubun intahat. Dia adalah kitab-kitab yang sudah berakhir, sudah habis masanya dan Al-Quran cukup bagi kita. Tercakup di dalamnya semua al-haq kebenaran. Tidak pantas dan tidak boleh ada dua kitab di tangan kaum muslimin. Yang boleh ada dijadikan sebagai pegangan dan petunjuk adalah satu kitab saja, Kitabullah Al-Quran. Hanya itu. Tidak ada pilihan lain. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitabah yusla alaihim. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Maka al muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita semua bersemangat pelajari Al-Quran, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Jangan menoleh kepada kitab-kitab yang lainnya agar kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan yang sungguh Rasulullah Naam marah besar melihat sekedar Umar ingin menyodorkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.